Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari. Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Calon-calon surga untuk akhwat. Calon-calon bidadari. Bidadari surga. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat KSNS. Sahabat. Ya salam. Sahabat. Udah ngamalin tadi hal ikhlas Lagi pas ini. Pas apa? Pas ada jedah tadi. Baca hal ikhlas sahabat yang banyak. Tapi niatin kalau bisa sahabat tahu artinya. Hah? Kalau bisa sahabat tahu terjemahnya. Jadi waktu dibacakan surat tersebut, hati menterjemahkan jangan banyak-banyak dulu. Sebelas aja sehari. Sebelas dulu. Sebelas pagi, sebelas sore. Belajar dulu. Dari yang terkecil kalau beramal. Jangan langsung banyak, nanti bubar. Sebelas, habis gitu baca Al-Falak, baru An-Nas sekali-sekali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ahad. Ada kebanggaan gitu. Bacanya diresapin, ditadaburkan, kebanggaan menyebutkan sifat-sifatnya Allah. Katakan, sesungguhnya dia Allah Maha Esa. Tidak butuh kepada siapapun dan apapun. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada satupun yang sama derajatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Uff, cakep deh. Begitu sahabat punya hajat, kalau benar rajin baca Al-Ikhlas. Sahabat punya hajat, begitu sahabat doa, sahabat depanin tuh surat Al-Ikhlas. Sahabat minta sama Allah, langsung dijawab. Karena itu tadi hadis riwayat Bukhari Muslim kata Nabi, sampaikan kepada dia Allah cinta kepadanya. Karena apa? Dia membaca Al-Ikhlas karena cinta kepada Allah. Karena cinta menyebut sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat bahwa Imran ibn Hissin radhiyallahu taala anhuma selain beliau senantiasa memuji Allah azza wa wajal dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan munajat-munajatnya beliau juga termasuk orang-orang yang betul-betul menguasai akan ilmu fikih ilmu tata cara ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alaihi sampai di zaman kepemimpinan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mendapatkan keistimewaan di saat Umar mempercayai Imran ibn Hisin radhiyallahu taala anhuma untuk berangkat ke Basrah. Jadi apa? Gubernur? Bukan. Kan biasa orang dikirim jadi gubernur, ini bukan. Hai Imran bin Hisin, berangkat ke Basrah ajarkan ilmu agama di Basrah. Itu sampai banyak orang alim keluaran dari Basrah. Itu yang dikirim dulu jadi ulama di Basrah itu, sahabat Nabi. Yang dikirim siapa? Imran bin Hesin sama Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menguasai ilmu fikih dan beliau mengamalkannya. Kan saya sudah sampaikan di episode sebelumnya. Beliau nggak suka sekali dengan orang yang bicara tapi nggak ngamalin. Lebih nggak suka lagi sudah nggak sampaikan ilmunya nggak ngamalin, double dosanya. Saya sudah terangkan itu kemarin untuk diri saya terutama dan kita semua insya Allah. Sahabat, orang-orang yang betul-betul memahami apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaih. Kemudian mengamalkannya, mempraktekkannya, mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Di dalam surat Ali Imran. Ali Imran ayat ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Katakanlah ya Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan dengan tegas kepada umat manusia. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku." Kalian harus mengikuti aku. Aku di sini kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah disuruh ngumumin, hey, eh, yang mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku." Maksudnya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata cara ibadahnya, akhlakul karimahnya. Allahu Akbar. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengamalkan ajarannya Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi. Seperti Imran ibn Hissin. Banyak mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah. Sunnah-sunnahnya Rasulullah. Apa yang difirmankan oleh Allah? Yuhbibkumullah. Yuhbibkumullah. Allah akan senantiasa mencintai kalian wahai yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Saya pernah mendengar penafsiran dari guru saya bahwa kalimatnya bukan yuhibbukumullah tapi yuhibbukumullah. Kalau yuhibbukumullah ente melakukan berbagai sunnah ya sudah itu cinta Allah diberikan kepadamu. Tapi ini kalimatnya yuhbib loh. Bimana At-tazayyud wal istimrar. Adanya penambahan dan kelangsungan cinta dari Allah Subhanahu wa taala bagi ala yatba Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ala may yaktadi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh, saya masuk masjid kaki kanan duluan. Allah tambahin cintanya sama saya. Tambah cinta. Saya masuk masjid, saya sholat tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Allah tambahin lagi cintanya. Nah, itu makna yuhbibkumullah. Semakin banyak sunnah yang kau amalkan, semakin nambah cinta Allah kepadamu. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dan Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosamu. Wallah. Wallah. Ghafurur Rahim. Dan Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Hai, hai, hai siapa yang mau mendapatkan ampunan Allah, mau mendapatkan kasih sayang Allah, tidak ada jalan lain. Kuncinya, pelajari ilmu yang dicontohkan Nabi Muhammad, amalkan. Itulah salah satu sifat Imran ibn Hussein radhiyallahu taala anhuma. Sahabat KSNS, setelah ini saya akan sampaikan kenapa salam malaikat senantiasa diberikan untuk beliau. Ada hadisnya lagi nih. Tetap di KSNS.